الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واتبع هداه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Setelah beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man hafiz al-khamsa nawafil Beliau menagih siapa yang sudah hafal lima pembatal keislaman ما في أحد حفظ كله ما في أحد حفظ لا ada حفظ أرجع نرجع للسعودية خلاص اليوم mau pulang ke Saudi dah selesai ما الفائدة حينما تبذل الأموال والمراكز والمساجد تبنى والمدارس واستقطاب الدعاء لكي يعلمونكم ثم النتيجة زيرو Kata beliau apa gunanya banyak mahat-mahat, banyak merokis-merokis, kemudian antum datang dari tempat-tempat yang jauh. Ditambah lagi kita mengundang para ulama dari luar. Apa faedahnya kalau antum tidak menghafal? Faedahnya nol kata beliau. كيف ستحفظون هذا الدين Bagaimana kalian akan menjaga agama ini? بالنوم Apakah dengan tidur? لابد يكون لنا غيرة على هذا الدين Harus ada kecemburuan terhadap agama ini. طيب أنا أريد كل واحد يذكر ناقض ممن الذي أخذناه أي ناقض يذكر Beliau menginginkan setiap orang hanya menyebutkan satu, nggak berurutan nggak apa-apa. Ditanya yang nomor empat atau nomor lima, satu masing-masing menyebutkan ada wahid awal. Lam yukaffir al-musyrikin. الإعراض عن تعلم الدين ها؟ الإعراض عن تعلم الدين أي هذا لسه سيأتي نعم سيأتي الشرك ايش؟ قل له يذكر الشرك ماذا؟ ما هو المثال الذي ضربه المؤلف؟ Apa contoh yang diperumpamakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemarin tentang contoh syirik? Contoh syirik yang disebutkan kemarin apa? Dalam pembatal keislaman. billah. Enggak, contoh jenis ibadahnya apa? Kemarin yang disebutkan. Oh, ada. جاء أسمى قول جاء جزاك الله خير جزاك الله خير ها من يذكر كذلك؟ Sudah dua. Siapa lagi yang mau menyebutkan? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ah, Syekh. Ada. Ada walidnya. Hmm. طيب جزاك الله خير جزاك الله خير نعم Lagi? نعم جزاك الله خير ها Al-Agha yahrisun هكذا ya Syekh. Al-Agha حياة yahrisun. العلم مذاكرته صح حياة العلم مذاكرته Hidupnya ilmu itu dengan melakukan muzakarah, mengulang-ulang ilmu. Ah, adalah wahid. يكفر المشركين احسن من تاب آه. تحبون الاستاذ فوزي ditanya sama beliau kalian senang dengan Ustaz Fauzi katanya. Ali yuhibbu Ustaz Fauzi wal ma'izzu. Yang senang dengan Ustaz Fauzi angkat tangan kata beliau. الذي مارس ما يحبه طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الناقب السادس السادس من استهزى بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين Beliau melanjutkan pembatal yang keenam. Orang yang memperolok, mempermainkan terhadap sesuatu dari agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau pahala dari Allah atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala maka yang seperti ini adalah perbuatan kekufuran. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya jika kalian bertanya kepada mereka niscaya mereka akan mengatakan kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian jadikan bahan permainan dan olokan? Tidak ada alasan bagi kalian. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Jika kami maafkan dari sekelompok kalian, niscaya kami akan menghukum sekelompok yang lain dikarenakan mereka orang-orang yang melakukan kejahatan. قد مر معنا قد مر معنا في بداية الدرس قد مر معنا أن الكفر يكون بالأقوال والاستهزاء بالدين من هذا القبيل وإن لم يعتقد وإن لم يقصد فالاستهزاء بشيء من الدين كفر بالله والآية صريحة في ذلك قل أب الله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فالحذر من الاستهزاء بالدين أو بشيء من هذا الدين العظيم وقد ضرب المؤلف هنا بالاستهزاء بثواب الله أو عقابه كمن يستهزئ بأن في الجنة خمر فيشرب خمر الدنيا ويقول تعال ذق هذا الخمر فإنه من خمر الجنة يقولها استهزاء أو من يهزأ مثلا بما أعده الله عز وجل من نعيم في الجنة كاستهزاء مثلا بحور العين أو الاستهزاء بأهل الدين من أجل دينهم Kemudian beliau mengatakan, telah berlalu bersama kita pada awal pelajaran bahwa kekufuran tersebut bisa terjadi disebabkan ucapan-ucapan dan memperolok mempermainkan terhadap agama adalah dari jenis ini. Walaupun orangnya tidak menyengaja dan tidak meyakininya. Maka perbuatan memperolok terhadap agama adalah kekufuran terhadap Allah. Dan ayatnya jelas dalam hal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan yang artinya tidak ada alasan lagi bagi kalian. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Maka berhati-hatilah dari melakukan perolokan atau mempermainkan terhadap agama atau sesuatu dari urusan agama. Yang dimana pengarang telah mengambil Perumpamaan dan contoh di sini adalah dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau hukuman dari Allah. Seperti halnya orang yang memperolok bahwa di dalam surga nantinya akan ada khamar. Maka ia meminum khamar di dunia ini dengan mengatakan Kemari, ayo kita minum, kita mencoba merasakan khamar yang ada di akhirat. Karena dia ada, khamar tersebut ada di jannah nantinya. Atau orang-orang yang mereka memperolok terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah persiapkan dari kenikmatan surga. Seperti halnya Allah subhanahu wa ta'ala telah persiapkan bidadari atau mereka-mereka yang memperolok terhadap orang-orang yang beragama mereka tujukan Tolokan tersebut adalah terhadap agama yang mereka jalani. فالذي يستهزئ برجال الدين وأهل الاستقامة من أجل دينهم واستقامتهم فهذه ردة عن دين الله Orang-orang yang mereka memperolok terhadap orang yang beragama orang-orang yang istiqomah dikarenakan keistiqomahan mereka beragama maka ini menjadi suatu kemurtadan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walakin قد تجد إنسان يرى مستقيما أو من ظاهره الاستقامة لكنه لا يراه على استقامة جيدة فيقول ما هذا الدين الذي معك ولا يقصد به دين الإسلام وإنما يقصد به تدين هذا الرجل وأن تدينه ليس كما ينبغي فهذا لا يدخل في الاستهزاء akan tetapi فهمت يا عثمان akan tetapi terkadang seseorang itu melihat seseorang yang beragama orang yang istiqamah atau orang yang wahirnya tersebut menampakkan agamis dan beragama. Akan tetapi dia tidak melihat orang tersebut beragama sebagaimana seharusnya. Dan dia tidak memaksudkan dengan ucapannya tersebut adalah agama Islam. Bukan kepada agama Islam itu yang ia maksudkan. Akan tetapi tata cara dia beragama itu tidak sesuai sebagaimana yang diinginkan dan ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidaklah setiap orang yang mereka memperolok terhadap seseorang itu jatuh terhadap kekufuran. كذلك من يستهزئ بما دلت عليه الشريعة وقد علم أنه من الدين كالذي يستهزئ مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرب البول بول, إبل بول الإبل فيه دواء فقام يستهزئ بذلك ويسخر وقد علم أنه من دين الله وأن الحديث قد ثبت عن رسول الله هذا أيضا من الردة في دين الله عز وجل فأمر الاستهزاء عظيم كذلك يحذر من النكت التي يتناقلها البعض في مواقع التواصل ولها تعلق بالدين Kemudian Demikian pula halnya orang-orang yang mereka memperolok terhadap apa yang telah ditunjukkan oleh syariat bahwasanya itu adalah bahagian dari agama. Seperti contohnya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan meminum kencing dari unta padanya ada obat maka mereka memperolokkan hal tersebut dan membenci hal tersebut dan telah diketahui bahwasanya itu adalah termasuk dari bahagian agama dan telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini termasuk perbuatan kemurtadan maka perkara ini adalah perkara yang sangat besar dan harus kita mewaspadai dari beberapa poin-poin yang biasa dinukil berpindah-pindah satu dengan yang lainnya di media-media dan itu memiliki keterkaitan dengan agama. Qala rahimahullah as-sabi'u as-sihru wa minhu فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر Kemudian pembatal yang ketujuh adalah perbuatan sihir. Termasuk dari perbuatan sihir adalah memalingkan seseorang, menjauhkan seseorang, atau membuat seseorang dekat. Maka barang siapa yang melakukannya atau rela untuk dilakukan itu kepada dia, sungguh dia telah kufur. Dan dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang artinya tidaklah keduanya mengajari dari seseorang hingga keduanya mengatakan hanya saja kami ini fitnah, ujian, maka janganlah kalian kufur. السحر هو عزائم ورقى وعقد وكلام يتكلم به أو يكتب أو يعمل أو يعمل شيء فيؤثر في القلوب والأبدان والعقول فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه وكل ذلك بأمر الله وفيه استعانة بالشياطين والجن وهذا كفر بإجماع هذا النوع من السحر كفر بإجماع فكل سحر استخدم فيه الاستعانة بالجن أو شيء من الأمور التي يعملها السحرة من عقد وعزائم فهو كفر بالله لأنه يستعين بالجن ويهين كلام الله عز وجل وإما تجده يضعه في القاذورات Sihir tersebut adalah mantra-mantra, jimat-jimat, ataupun buhul-buhul dan ucapan yang diucapkan atau ditulis atau melakukan sesuatu dan itu mempengaruhi terhadap hati, badan, dan juga akal sehingga membuat sakit, membunuh, dan memisahkan antara kedua pasangan. Seluruh hal tersebut adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan padanya bentuk meminta tolong kepada setan-setan dan jin maka ini adalah kekufuran secara ijma dan jenis yang seperti ini dari sihir maka setiap sihir yang digunakan padanya meminta bantuan terhadap jin atau sesuatu dari perkara-perkara tukang sihir dari bentuk buhul-buhul ataupun jimat-jimat dan juga mantra-mantra maka itu adalah kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala dikarenakan itu meminta bantuan kepada jin dan syaitan demikian juga menghinakan ucapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara meletakkannya pada tempat-tempat yang kotor. والدليل على أن السحر كفر بالله ما استدل به المؤلف في قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وإذا ما قاله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا لماذا كفروا يعلمون الناس السحر فدل على أن تعلم السحر وطلبه كفر بالله وإن اعتقد أنه محرم لأنه لا يقدم على ذلك إلا وقد استعان وتقرب إلى الجن بشيء أو امتهن شيئا من دين الله سبحانه وتعالى وهذا من الكفر بالله وهناك سحر ليس فيه كفر وإنما هو معصية كخفة اليد واستخدام الدخان وهو محرم لما فيه من الخداع والغش وعدم التفريق بينه وبين الذي يستخدم الشياطين لأن السحر مبني على الخفاء فلا تستطيع أن تميز ما هو سحر ما هو شرك بالله وما هو معصية فلذلك السحر كله محرم منه ما هو شرك أكبر كالذي ذكرنا وهو التقرب إلى الشياطين أو امتهان شيء من دين الله ومنه ما هو محرم كخفة اليد وسرعتها وهذه الأعمال التي يعملها الناس من أجل الخداع والغش وإبهار الآخرين Dan dalilnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh pengarang rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yang artinya, dan tidaklah keduanya mengajari dari seseorang hingga keduanya mengatakan sesungguhnya kami ini adalah fitnah maka janganlah kalian kufur dan Allah tabaraka wa taala juga mengatakan yang artinya dan tidaklah Sulaiman itu kufur akan tetapi yang kufur itu adalah syaitan. Kenapa mereka kufur? Dikarenakan mereka mengajari manusia perbuatan sihir. Maka ini menunjukkan bahwa mempelajari sihir, menuntut ilmu sihir adalah kekufuran kepada Allah walaupun ia meyakini itu adalah diharamkan. Dikarenakan dia melakukan hal tersebut tidaklah mungkin bisa mampu melainkan setelah meminta bantuan dan mendekatkan diri kepada setan-setan dan juga menghinakan Allah ataupun sesuatu dari agama Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah dan di sana ada yang dikatakan dengan sihir akan tetapi itu tergolong sebagai bentuk perbuatan kemaksiatan seperti halnya bentuk kecepatan tangan ataupun dengan mengelabuhi dengan memberikan asap maka dibedakan antara perbuatan yang tadi dengan perbuatan orang yang menggunakan setan-setan dan jin-jin Dikarenakan memiliki kesamaan sama-sama hal yang tersembunyi. Sehingga dibedakan mana yang itu merupakan perbuatan kemaksiatan dan mana yang itu adalah kekufuran. Oleh karena itu, seluruh dari perbuatan sihir itu adalah perkara yang diharamkan. Dan di antara perbuatan sihir itu ada yang merupakan syirik besar seperti ia mendekatkan diri kepada setan-setan dan para jin dan ada pula yang itu berbentuk kemaksiatan seperti kecepatan tangan kemudian menimbulkan asap dalam rangka menipu dan mengelabuhi manusia yang lainnya. قال ومن السحر ومنه الصرف والعطف يعني الإنسان قد يفعل السحر ويقصد به الصرف والعطف وهنا للمثال وإلا السحر يفعل في غير ذلك قال فمن فعله أو رضي به كفر فالساحر والذي طلب السحر قد كفر بالله سبحانه وتعالى فالفاعل فالراضي كالفاعل فالراضي بالكفر وفعله كالفاعل والصرف هو ما يعمل للتفريق سحر يفعل من أجل التفريق بين الزوجة والزوج وبين الأصدقاء وبين الأقارب وكل أمر فيه فرقة يستخدم كان سببه الصرف من هذا القبيل والصرف يعمل من أجل التفريق أيا كان نوع هذا التفريق وهؤلاء يفعلوا ضعفاء النفوس الذين قد غلب عليهم الحقد والحسد والبغض فما أن يجد متحابين أو زوجين متعالفين فيصنع هذه الأفعال القبيحة التي نقضت توحيده بالكلية وفرقت بين الأحبة والعطف هو عكس الصرف ما يعمل للتجميع وللمحبة فقد يضعف الرجل أو المرأة مما يجده أو مما يجد بعضهم من بعض من البغض وسوء المعاملة فيذهب إلى الساحر ليعمل سحرا حتى يجعل الآخر يحبه وهذا كله من الشرك الأكبر فالصبر على مثل هذه الأمور أولى من الوقوع بالردة عن دين الله الصبر هنا واجب ويدعو الإنسان إذا وجد من هذا القبيل في بيته أو بينه وبين زوجته أو بين بينه وبين أولاده يكثر من الدعاء وتحصين النفس قبل ذلك بأذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن مما هي أسباب لتحصين الإنسان من أن يقع عليه سحرة وإذا ابتلي بذلك فعليه بالصبر والاحتساب ولا يذهب إلى ساحر ليفك سحره ولا لساحر ليجعل فلانا يحبه أو لساحر لكي ينتقم من شخص آذاه فيفرق بينه وبين أهله kemudian Walif rahimahullah ta'ala mengatakan wa minhu as-sarfu wal-atfu Dan di antara bentuk sihir adalah menjauhkan dan mendekatkan. Yang dimaksudkan dengannya adalah orang yang melakukan hal tersebut kemudian dia ridho terhadapnya maka dia telah kufur Maka seorang tukang sihir dan orang yang meminta untuk disihir itu adalah perbuatan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan tersebut telah ridho dan orang yang ridho terhadap kekufuran sama dengan orang yang melakukannya. Maka yang disebut dengan asarhu memalingkan adalah untuk memisahkan seperti di antara dua pasangan, di antara teman-teman, teman-teman, di antara para kerabat, maka setiap perkara yang padanya ada bentuk hurqah pemisahan dan digunakan dengannya adalah jin seperti apa yang disebutkan oleh muallif yaitu as-sarf memalingkan seseorang ini adalah termasuk dari jenis ini maka memalingkan atau menjauhkan tersebut adalah dalam rangka memisahkan apapun itu jenisnya. Hal seperti ini muncul dari orang-orang yang memiliki kelemahan jiwa telah mendominasi atas mereka rasa iri, hasad, kedengkian, kemarahan dikarenakan apa yang ia dapati dari orang yang saling berkasih sayang, orang yang saling mencintai, sehingga dia melakukan perbuatan yang seperti ini. Yang bisa menghancurkan dan membatalkan tauhidnya secara keseluruhan. Dan juga bisa memisahkan di antara orang-orang yang saling mengasihi dan menyayangi. Adapun mendekatkan ini adalah lawan dari menjauhkan yaitu sesuatu yang dibuat untuk menyatukan dan untuk membuat rasa cinta seperti seseorang yang ia memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang lain dikarenakan jeleknya muamalah dia jeleknya tingkah laku dan perbuatan dia. Lalu ia pergi kepada tukang sihir, meminta hingga dijadikan orang lain tersebut menyukainya. Maka ini seluruhnya adalah bentuk kesyirikan yang besar. Maka bersabar terhadap perkara-perkara seperti ini itu lebih utama ketimbang terjatuh di dalam perkara kemurtadan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabar di sini adalah hal yang wajib. Kemudian seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia dapatkan jenis yang seperti ini terhadap dirinya, maka ia memperbanyak doa kepada Allah. Berupaya untuk membentengi diri dengan membaca zikir pagi dan sore, membaca Al-Quran, yang itu adalah sebab terjaganya seseorang dari perbuatan sihir ini. Maka yang diwajibkan bagi dia adalah untuk bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai ia pergi pula kepada tukang sihir yang lain untuk melepaskan sihir yang ada pada dirinya atau untuk membalas dendam terhadap orang yang telah menyihirnya sehingga ia memisahkan antara orang tersebut dengan keluarganya. وحد الساحر والحكم على من أتى بالسحر القتل وقد اتفق أهل العلم بأن الساحر إن لم يتب فيقتل واختلفوا هل له توبة المراد بهل له توبة المقصود به في الدنيا فإنه لو تاب وأقيم عليه الحد فتوبته عند الله مقبولة المراد حينما يقول أهل العلم هل له توبة أي أنه إذا عذب وأخذ بعقوبته في الدنيا هل يستتاب أو يقتل حدا والذي ثبت عن الصحابة ضربه بالسيف حدا ولم يرد عنهم أنهم استتابوا الساحر وجاء ذلك وصح ذلك عن جندب قال حد الساحر ضربة في السيف وجاءت عن حفصة وجاء عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت ساحرة سحرتها وقد بعث عمر رضي الله عنه إلى عماله أن اقتلوا, أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وهذا هو الراجح لأن الساحر لا يعلم صدق توبته فإن تاب حقيقة فأمره إلى الله وأما في الدنيا ففعل الصحابة على ضرب عنقه حدا دون استتابة لأنه لا يعرف صدقه من كذبه ولما في ذلك من الضرر على المسلمين والمجتمع مما يفعله السحرة Kemudian beliau menyampaikan perkara yang keterkaitannya dengan sihir ini adalah hukuman bagi pelaku sihir atau tukang sihir yaitu dibunuh dan telah terjadi kesepakatan di antara ahlul ilm bahwasanya tukang sihir jika dia tidak mau bertaubat maka ia dibunuh. Dan ahlul ilm telah berselisih, apakah ada untuknya taubat? Yang dimaksud adalah di dunia ini. Karena kalau dia bertaubat dan ditegakkan atasnya hukum tukang sihir, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika dia telah dihisap, diperhitungkan terhadap perbuatannya sebagai bentuk hukuman di dunia ini, apakah perlu diminta untuk bertaubat terlebih dahulu atau dibunuh sebagai bentuk penegakan hukuman terhadapnya? Maka yang telah tetap dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah memenggal ataupun membunuh tukang sihir tersebut dengan pedang dan tidak datang riwayat bahwasanya para sahabat meminta mereka untuk bertaubat di mana telah sahih hal tersebut dari junduk radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan hukuman bagi tukang sihir adalah untuk dipenggal dengan pedang. Demikian juga telah datang dari Hafsah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau membunuh tukang sihir perempuan yang telah menyihir beliau. Demikian juga Umar radhiyallahu taala anhu telah mengutus kepada para pegawainya untuk membunuh seluruh tukang sihir yang laki-laki dan yang wanita. Dan inilah pendapat yang rajih dikarenakan tukang sihir tidak diketahui kejujuran taubatnya jika dia bertaubat. Dan jika dia bertaubat secara benar, maka urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan para sahabat menegakkan hukuman kepada mereka tanpa meminta taubat mereka dikarenakan tidak diketahui kejujuran dari kebohongan mereka dan juga bahaya mereka terhadap kaum muslimin dan masyarakat yang banyak dari perbuatan sihir mereka tersebut. Faham? Faham? Masalah mafi? Ada masalah kata beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اسم الكتاب عن اسم ايش؟ الكتاب اسم الكتاب اسم الكتاب نواقض الإسلام نعم Beliau menjawab nama kitabnya adalah Nawakidul Islam. Nawakidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Baik Pak. خلاص. جزاك الله خير. قال الناقض الثامن قال الثامن mushrikin wa mu'awanatihim على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين جميعها محرمة سواء كانت من أجل دنيا أو من أجل دين فإن كانت من أجل دينهم فهي ردة وهي ما تسمى بالتولي وإن كان من أجل دنيا فهي كبيرة من الكبائر Kemudian kita lanjutkan yang kedelapan adalah membantu kaum musyrikin dan menolong mereka untuk memusuhi dan memerangi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an yang artinya barang siapa yang berloyal dan membantu terhadap mereka maka ia digolongkan termasuk golongan mereka permasalahan membantu dan menolong kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin seluruhnya adalah diharamkan. Sama saja, apakah dikarenakan urusan dunia ataukah dikarenakan urusan agama? Jika ia membantu untuk memusuhi dan memerangi kaum muslimin Dikarenakan urusan agama, maka ini adalah perbuatan kemurtadan. Yang dinamakan itu dengan at-tawalli, loyal dan kecintaan kepada mereka. Dan jika itu adalah dikarenakan urusan dunia, memerangi dan memusuhi kaum muslimin, maka itu termasuk dosa di antara dosa-dosa besar yang ada. ما الدليل على هذا التقسيم الأصل فيه في هذا الباب حديث حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه أرسل إلى كفار قريش يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتخطيطه وتدبيره لفتح مكة وهذا نوع فيه من النصرة تأملوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع وغزو وغزو بين إسلام وكفر أمور عظيمة وغزو بين إسلام وكفر ثم يخبرهم ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بأمر الله بما فعل حاطب ماذا قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فالنبي صلى الله عليه وسلم هل وافق عمر في ذلك لا فأول ما فعلهما حاطب ما هذا الذي صنعت ولماذا صنعت هذا فهذا أيها الأحبة أولا مجرد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب فيه دليل على أن الأمر ليس كفرا بإطلاق مخرج من الملة وإلا لما كان هناك حكمة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب ولقال لعمر يضرب عنقه ردة عن دين الله فقال حاطب رضي الله عنه يا رسول الله لا تعجل علي أي لم أصنع ذلك حبا فيهم ولا حبا لدينهم ولكن لي قرابة في مكة فأريد أن أكون لي يدا عندهم لو أظهرهم الله علينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله إذ اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لقد صدقكم فدل على أن هذا الفعل فيه ما هو كفر وفيه ما هو كبير من الكبائر كفعل حاطبة كفعل حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه ولكن من فضل الله عليه أن النبي صلى الله عليه قد أخبر بأن الله قد غفر له فعله هذا وكان ذلك بسبب أنه شهد بدرا ولو كان كفرا الذي فعله لكان محبطا لجميع عمله بما في ذلك شهوده لبدر فنصرة المسلمين فنصرة الكا فنصرة فنصرة في نصرة الكافرين على المسلمين والتعاون معهم من أجل دي دنياهم أو من أجل دنيا بهذا الذي فعل كبيرة من الكبائر أما من أجل دينهم وهو التولي فهو ردة عن دين الله Kemudian beliau menerangkan apa kiranya dalil yang menerangkan terhadap pembagian seperti ini. Beliau menjelaskan ada suatu hadis kisah tentang Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu yang beliau mengirim surat kepada kufar Quraisy memberitakan kepada mereka sebahagian apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan rencana-rencana beliau, strategi beliau untuk menaklukkan kota Mekah. Ini adalah salah satu jenis bentuk menolong. Bersamaan di situ adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu adalah bentuk peperangan antara Islam dan kekufuran. Perkara yang sangat besar peperangan antara Islam dan kekufuran, kemudian ia memberitakan dengan sebagian berita-berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal tersebut dan diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang dilakukan oleh Hatib tersebut, apa yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang munafik ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah langsung menyetujui perbuatan Umar? Tentunya tidak. Maka yang pertama sekali beliau lakukan bersama Hatib, beliau tanya, "Kenapa engkau melakukan hal ini?" Maka hal ini wahai saudara-saudaraku yang aku cintai, tidaklah itu hanya sekedar pertanyaan terhadap Hatib. Akan tetapi ini menunjukkan bahwa perkara ini bukanlah kekufuran secara mutlak yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama. Jika demikian, tentunya tidak akan ada hikmah di sana dari pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hatib. Dan tentunya Umar ibn khattab radhiyallahu taala anhu akan mengatakan, biarkan aku penggal leher orang yang telah murtad dari agama ini. Lalu Hatib menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau terburu-buru terhadapku. Aku melakukan tersebut bukan dikarenakan cinta terhadap mereka dan bukan juga dikarenakan cinta terhadap agama mereka. Akan tetapi aku memiliki kerabat-kerabat yang ada di Mekah. Aku ingin memiliki andil, memiliki peranan. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan mereka daripada kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyaksikan terhadap orang-orang yang mengikuti perang Badar. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Aku telah ampuni untuk kalian, maka lakukanlah apa yang kalian kehendaki. Maka Perbuatan ini ada di antaranya yang itu adalah kekufuran dan ada pula yang itu hanya dosa besar. Dikarenakan apa yang dilakukan oleh Habib radhiyallahu taala anhu ini akan tetapi apa yang telah dia lakukan atau pengkhabaran Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya Allah mengampuni perbuatannya disebabkan dia adalah salah seorang yang mengikuti perang Badar. Kalau saja perbuatannya itu adalah kekufuran, maka akan pupus, hangus dan habis seluruh amalan-amalannya dan masuk di situ juga keikutsertaan beliau dalam perang Badar. Maka menolong terhadap orang kafir, membantu mereka jika itu adalah dikarenakan urusan dunia, itu merupakan satu perbuatan dosa besar Adapun jika membantu mereka dikarenakan urusan agama yang itu disebut dengan loyal dan kecintaan kepada mereka, maka ini adalah kemurtadan dari agama. انتهيت فهم هذا مهم هذا مهم المسألة بقي نوع واحد من التعاون بين المسلمين والكفار مشروع وهو تعاونهم ضد قطاع الطرق وأمن الحدود وما فيه مصالح العامة هذا لا بأس التعاون بين المسلمين والكفار فقد يحد بلاد المسلمين دولة كافرة فهذا يحرس من جهة وهذا يحرس من جهة فهذا أمر مشروع Kemudian kata beliau masih tersisa lagi satu jenis dan yang jenis ini adalah disyariatkan tolong menolong antara orang muslim dengan orang kafir seperti halnya dalam rangka melawan para perampok jalanan Demikian juga untuk menjaga keamanan batas-batas wilayah, menjaga keamanan secara umum, maka ini adalah hal yang dibolehkan. Di mana mereka berbagi tugas, yang ini menjaga dari sisi ini, dan yang lainnya menjaga dari sisi yang lain. Maka tolong menolong yang seperti ini adalah perkara yang disyariatkan. أليس العلم نعمة وفيه بصيرة حتى لا يحكم على من كان عاصيا بأنه كافر ومن كان يفعل فعلا مباحا أو مشروعا بأنه مرتكب لكفر أليس كذلك؟ Beliau menjelaskan, lihat, bukanlah, bukankah dengan ilmu itu adalah suatu kenikmatan dan dengan ilmu tersebut kita bisa melihat hingga kita tidak menghukumi terhadap pelaku kemaksiatan bahwasanya dia kafir. Dan orang yang melakukan perkara yang mudah bahkan disyariatkan itu adalah suatu kekufuran. Sahih? Benar kata beliau. صحيح بقي شيء تنتبه له أيها الأحبة موالاة الكفار يدخل فيه حبهم في أمر دينهم والأمر الذي اختص به أو التشبه بهم في أمور اختصوا بها فهذا نوع من الموالاة ومعصية ويضعف مسألة الولاء والبراء أصبح الأمر مثلا في لعب, في لعب كرة القدم تعدى الأمر إلى حب هذه اللعبة أو اللعبة إلى محبة اللاعب نفسه ولا يكتفي بحب مهاراته في كرة القدم فقط وإنما تعدى الأمر تعدى الأمر هذا فأصبح يحب أن يلبس كلباسه ويحب أن يفعل حركاته ويحب أن يقص شعره مثله وهذا أمر خطير هذا أمر خطير بل أصبح محبي كرة القدم أو لاعبي كرة القدم يترحمون على من مات كافرا فالأمر لم يقف عند كرة عند كرة تضرب بالأقدام وإنما تحول الأمر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 Masuk di dalamnya cinta kepada mereka dalam urusan agama dan hal-hal yang khusus terhadap mereka serta menyerupai mereka dalam urusan-urusan yang khusus dengan mereka. Maka hal seperti ini atau jenis yang seperti ini adalah bentuk loyalitas dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta melemahkan tindakan berloyal dan berlepas diri yang menjadikan hal seperti ini banyak terjadi dalam permainan sepak bola yang dimana melewati batasan kepada mencintai pemain itu sendiri. Dan gak hanya cukup, ia menyukai kemahiran dan kelihayannya dalam bermain bola. Akan tetapi, itu melebihi urusannya sampai mereka memakai kostum seperti kostum mereka, kemudian berbuat dan melakukan gerakan-gerakan seperti mereka, bahkan menyenangi dan mencintai untuk memotong rambut seperti potongan rambut-rambut mereka. Maka ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Bahkan <clears throat> telah menjadi terhadap sebahagian orang yang mencintai permainan sepak bola ini mereka yatarhamun mereka mengucapkan semoga Allah merahmati dari orang-orang yang telah mati pemain bola tersebut dalam keadaan kafir maka urusannya tidak berhenti pada hanya sekedar permainan bola yang bola tersebut ditendang menggunakan kaki-kaki akan tetapi berubah dan berpindah kepada sesuatu yang ada di dalam hati maka akan jarang sekali atau kamu akan mendapati mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah tidak beriman kepada Rasulnya bahkan mati dalam keadaan kafir, kamu akan dapati sebahagian pemuda-pemuda kaum muslimin menangisi akan kematiannya, bahkan mengucapkan tarahum, mendoakan rahmat terhadapnya, atau meletakkan gambar-gambar mereka di situs-situs mereka dan menyimpan gambar-gambar dan foto-foto mereka. Maka haruslah berhati-hati dari perkara yang seperti ini. Karena ini akan melemahkan akidah al-wala wal barok bentuk kecintaan dan berlepas diri dan ini adalah suatu bahaya besar terhadap para pemuda kita terlebih khususnya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memelihara dan menjaga kita dari segala bentuk fitnah, apa yang nampak darinya dan yang tersembunyi. Maka kita cukupkan majelis kita sampai di sini dan Insya Allah taala masih tersisa dua pembatal keislaman lagi kita akan lanjutkan pada majelis yang lain sallallahu ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم الشيء أسئلة ايش يقول في الدرس أسئلة في الدرس ما في تعليق ما فيه تعليق ايش يكون الأول حكم الإسلام في فيديو كول تمام فيديو كول ايش فيديو فيديو فيديو أيوه. فيديو فيديو فيديو ايش فيديو مباشر واحد يتصل بالآخر بالفيديو آه. تدريس ولا عموما تعليما أيوه السؤال الثاني هذا السؤال السؤال الثاني هذا الذي عند الأطباء الحبلة يريد أن يرى الجنين في هذه الآلة ما حكم هذا الأمر؟ طيب السؤال الأول يسأل عن حكم الفيديو هذه المسائل التي اختلف فيها أهل العلم ولكن مثل الاتصال المباشر والتحدث المباشر هذا لا تحفظ فيه الصورة فإن شاء الله أنه ما فيه بأس التحدث بالبرامج الحديثة آية. لكن يحذر من ذلك المرأة وغير ذلك أن تتحدث مع الأجنبي وأما الفيديو في التدريس والدعوة إلى الله عز وجل أيضا هذا مما اختلف فيه أهل العلم ومنهم من يرى ضرورة ظهور العلماء في ذلك لإظهار الحق وإيصاله إلى الآخرين والإنسان بقدر استطاعته يحاول أن يبتعد عن هذه الأمور إلا ما دعت إليه الضرورة Beliau di sini ada pertanyaan yang intinya bagaimana hukum dalam Islam tentang media sosial yang sekarang banyak yaitu video call. Beliau menjawab bahwasanya permasalahan video ini adalah permasalahan yang terjadi perselisihan di antara para ulama Kemudian beliau menerangkan dengan banyaknya wasailul i'lam ataupun media-media sosial dicontohkan adalah WhatsApp. Kemudian seseorang melakukan menghubungi orang lain dan melakukan dengan video secara langsung, maka ini tidak mengapa dengan syarat ia tidak menyimpan video tersebut dan beliau memperingatkan jangan sampai seorang wanita yang ajnabi, seorang wanita yang tidak dengan mahramnya melakukan hal tersebut. Adapun menggunakan video dalam hal tadris, mengajar ataupun berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga perkara yang diperselisihkan. Ada di antara para ulama yang memandang sisi kebutuhan pada saat ini dikarenakan untuk menampakkan kebenaran dan bisa menyampaikan kebenaran tersebut kepada yang lainnya. Akan tetapi beliau tetap memperingatkan untuk kita berhati-hati dan berupaya menjauhi perkara-perkara yang seperti ini karena ini juga terdapat banyak bahaya di dalamnya. Jika tidak ada hajat dan darurat yang menuntutnya, maka ini tidak boleh untuk dilakukan. السؤال الثاني هو في محاولة معرفة الجنين فالجنين هل هو ذكر أو أنثى نعم. في بطن أمه الإنسان أولا قبل النفخ فيه الروح فهذا لا يستطيع أن يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أما بعد النفخ في الروح بعد بعد أربعة أشهر فهذا قد علمه الملك الذي قد أمر بكتب رزقه أجله عمله وشقي أو سعيد فهذا يظهر بالأجهزة الحديثة بعد الأربع أشهر هل الجنين ذكر أو أنثى وقد يخطئون وإنما هي أسباب علمها الله عز وجل البشر وعلم علمه الله عز وجل البشر ولكن هذا بعد النفخ في الروح وذلك لا يكون إلا بعد أربعة أشهر لذلك تجد الأطباء لا يفعلون التلفاز إلا بعد مضي هذه الأشهر وهذا ما في بأس وكثير ما يخطئون في ذلك ولكن هذا ليس فيه معنى أنهم يعلمون الغيب لأن قد نفخ فيه الروح بعد الأربعة أشهر في ذلك أما قبلها فمن ادعى ذلك فقد كذب وتخرص والله أعلم والحمد لله رب العالمين Adapun soal yang kedua, bagaimana hukumnya dalam Islam USG dalam dunia kedokteran untuk persalinan atau ibu hamil? Beliau menjawab, pertama, sebelum ditiupkannya ruh terhadap jadi, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah umur lebih dari empat bulan, maka telah disampaikan dan diberitahukan kepada malaikat yang diutus untuk mencatat tentang rezekinya, kemudian tentang ajalnya, kemudian tentang kehidupannya bahagia atau menjadi orang yang celaka, maka hal seperti ini bisa saja tampak pada alat-alat yang canggih sekarang ini. Dilihat laki-laki atau wanita. Yang ini seluruhnya adalah sebab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada manusia. Akan tetapi ini adalah dilakukan setelah umurnya 40 eh, setelah 4 bulan. Sehingga para dokter mereka akan melakukan USG ataupun melihat janin tersebut adalah setelah berlalunya empat bulan. Maka kata beliau ini tidak mengapa. Tapi bukan maknanya bahwasanya dokter tersebut tahu perkara gaib. Hanya saja ini adalah dalam bab ingin mengetahui apa yang ada di dalam janin Kemudian kata beliau, terkadang alat ini bisa salah dan juga bisa benar. Demikian. Barakallahu fikum.